Dan ini adalah nikmat yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak selain dia Dan para malaikat pun mempersaksikan hal itu Dan juga orang-orang yang diberikan ilmu Yang tegak di atas keadilan Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak mengatakan di sini wa ulul mal orang yang memiliki harta tetapi orang yang memiliki ilmu yang bersaksi atas tidak ada sembahan yang berhak selain Allah tabaraka wa taala menunjukkan menuntut ilmu tafakkur fid din jauh lebih utama daripada menuntut dunia mencari harta oleh karena itu para salaf para ulama sangat sederhana dalam mencari penghidupan tidak berlebihan dan lain sebagainya. Karena rezeki kita telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu harus dicari dengan cara yang halal. Karena kita semua tidak akan meninggal kecuali tatkala rezeki yang Allah tetapkan atas kita kita ambil. Dan jangan berlebihan dalam mencari penghidupan dunia ini. Karena bagaimanapun seperti apapun kita miliki bagian dari kehidupan dunia ini, pertama pertanggungjawabannya akan dibawa sampai hari kiamat, yang kedua hartanya tidak dibawa mati. Namun saya tidak mengajarkan supaya kita ini jadi orang miskin, tidak. Maksud saya ini adalah supaya kita jangan berlebihan dan melupakan kehidupan akhirat. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, Nabi akhir zaman, satu-satunya yang berhak kita ikuti secara taklid yang kita ikuti secara taklid Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam yang selebihnya kita tidak boleh fanatik buta kepadanya hatta kepada sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Karena tidak ada yang maksum di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya tidak ada yang masuk. Maka kita mengikuti seseorang karena kebenaran yang ada pada dirinya bukan karena e, pribadi mereka tersebut. Kebenaran yang ada pada dirinya bukan karena pribadinya. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12 tetapi belum selesai yang berkaitan dengan inna eh, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alim lisan. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Yang pandai bersilat lidah, munafik yang pandai bersilat lidah. Yang mampu menipu orang-orang yang lemah imannya. Lemah salah satu yang menyebabkan iman itu lemah karena tidak mempelajari ilmu eh, ilmu agama tidak tafaqquh fid din, tidak mengenal Allah, itu membuat lemah iman. Orang-orang seperti ini akan rontok di hadapan orang-orang yang pandai bersilat lidah. Oleh karena itu banyaknya orang, banyaknya penyimpangan di muka bumi ini. Dan setiap penyimpangan ada yang pengikutnya, ya. Karena disebabkan apa? Karena lemahnya iman dan manusia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batin Karena semangat untuk tolabul ilmi itu sangat rendah di samping manusia juga pada zaman sekarang ini ya tidak bisa membedakan mana yang ahli ilmu asli dan mana yang ahli ilmu imitasi. Karena penampilan. Dan kita tidak menginginkan hal itu. Maka di awal-awal kita tadi sebutkan, maka ini bersyukurlah kita, kita terus menimba ilmu dan lain sebagainya sabar dalam masalah ini ya agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dari agama kita ini. Kita telah sampai pada pembahasan yang beberapa yang kita telah baca. Kemudian qala Ayyub As-Sukhtian. Ya, masih berkaitan dengan hadis ini, ada saya perhatikan ini salah satu hadis yang uh, agak panjang pembahasannya dari kitab ini. Ayyub As-Sukhtiani berkata, maaf. Eh, ma'lam ahadan min min ahli al-awail la yukhasim bil mutasabih. Bil mutasabih. Aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli bid'ah melainkan mereka pasti berdebat dan menggunakan mutasyabih dari Al-Qur'an. Ayat-ayat yang mutasyabih itu dipakainya bukan karena dia mengimaninya atau hanya sebagai alat saja untuk membantah orang yang dia debat. Dicarinya ayat-ayat yang mutasyabihah yang memiliki multi tafsir, bukan yang tegas. Ya, yang memiliki makna yang bisa diselewengkan ke arah mana yang dia kehendaki. Oleh karena itu, rata-rata ahli bid'ah mencari ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Khawarij berdalil dengan Al-Quran lalu meledak bom sana sini. Jamaah tabligh berdalil dengan Al-Quran lalu dia keluar 3 sampai 4 hari tasawuf berdalil dengan Al-Quran bahwasanya tariqat ajaran Islam. Semuanya berdalil dengan Al-Quran. Tetapi itu adalah apa? Mutasyabihah dan tidak mengembalikan tafsirnya kepada tafsir salaf. Padahal apa susah? Oleh karena itu, jarang sekali kita melihat di tangan mereka itu ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Jarang kali kita melihat di tangan mereka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak usahlah tafsir-tafsir zaman sekarang ya. Kita kembalikan kepada tafsir salaf. Tidak ada. Kenapa? Karena tafsir itu membatalkan pemahaman mereka. Kita tidak. Kita lihat bagaimana tafsirnya ayat ini. Begitu dia. Karena kita tidak beramal kecuali kalau kita temukan sebuah dalil lalu dikeluarkan hukum dari situ dengan cara yang benar yang menuntut suatu amalan baru kita beramal. Ya, Bukan kita beramal dulu atau berkeyakinan dulu, lalu kita mencari dalil-dalil yang pas terhadap keyakinan atau amalan tersebut. Akhirnya nggak pas pun dipas-paskan. Hmm. Walladhi sami'a hadzal hadis. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Lalu penulis ini mengatakan walladhi sami'a hadzal hadis Warawahu rawahu nabi sallallahu alaihi wasallam huwal khalifatur Rasil al-mulhim dan yang mendengar hadis ini dan meriwayatkannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, bagaimana kita mengetahui ajaran agama ini kecuali melalui perantara para sahabat? Makanya begitu banyak orang-orang dari musuh-musuh Islam yang pertama kali mau dihancurkannya itu adalah sahabat. Kalau sahabat itu sudah tidak dipercaya, maka agama ini nggak akan bisa kita ketahui dengan baik dan benar. Hmm. Yang menyampaikannya siapa? Khalifah Ar-Rasyid Al-Mulhim yang diberikan ilham ya sahibul basirah an-nafidah pemilik pandangan yang tajam wan nazarah as dan pemahaman yang dalam <clears throat> Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an faqad nala hadzan wafiran min ulumin min ilmin nubuwah sungguh Umar telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari ilmu kenabian karena terkadang hadis datangkan ya Rasulullah itu ya saya bersama Abu Bakar dan Umar, saya bersama Abu Bakar dan dan seterusnya begitu. Abu Bakar dan Umar senantiasa bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Dan orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi penggantinya setelah wa tafarrar bil ilham min hadhil ummah dan menyendiri dengan ilham dari umat ini ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kejernihan hati. Diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang apa yang ditetapkan oleh Umar turun wahyu karenanya. Arafal khaira fanammah. Beliau mengetahui kebenaran, kebaikan lalu dia kembangkan wa arafa syarf afnah lalu dia mengetahui juga kejelekan dan dia hancurkan, ya wa atfa naral fitnah dan dia padamkan api fitnah qabla an tastafhilla dia padamkan api fitnah itu sebelum api itu membakar atau merusak maksudnya wa asqata janinaha qabla an yulad fayas'a dia gugurkan janin atau bakal cikal bakal fitnah tersebut sebelum dilahirkan dan kemudian merangkak atau tersebar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Waqad arafa al-mufsidina haddamina min min simahum wa bidayatihim fahadirahum wa hadhara minhum. Umar telah mengetahui orang-orang yang merusak dari ciri-cirinya ya dan dari permulaannya lalu dia mewanti-wantinya dan memperingatkan orang-orang seperti itu wa qad warada anhu radhiyallahu anhu qaulu thalathatun yahdimna ad-din telah datang suatu perkataan dari Umar bin Khattab tiga perkara yang akan menghancurkan agama zillatul alam zillatul alim ketergelinciran seorang alim ya wajidalu munafik bil Quran dan berdebatnya orang munafik dengan Al Quran munafik di sini bukan munafik al amali tetapi munafik al i'tiqadi yang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran ya wa immatu mudillun dan para immah yang menyesatkan. Fal awal zillatul alim, ketergelinciran seorang alim. Faqad qila zillatul alim zillatul alam. Telah dikatakan ketergelinciran alim tersebut menyebab tergelincirnya dunia. Ya, itu yang pertama, kekeliruan. Oleh karena itu kita tidak boleh berdalil dengan perselisihan para ulama dalam suatu masalah. Karena perselisihan para ulama tidak pernah jadi hujah dalam Islam. Ya, ingat ini. Kita tidak boleh ini kan masalah khilafiyah. Karena khilafiyah bukan dalil dalam Islam. Dalil adalah Al-Qur'an, sunnah ijma' dan kias yang sahih. Sehingga kita tidak boleh berdalil bahwa ini masalah khilafiyah yang mana saja boleh, tidak. Atau kita mencari ya pendapat-pendapat ulama yang ringan atau yang menyelisih dalil karena ijtihad. Bedanya para ulama kalau beristihad keliru dapat pahala, tetapi kekeliruannya tidak boleh diikuti. Dan kita tidak boleh beralasan bahwasanya dia lebih alim dari Anda dan ini pendapat dia. Kalau menyelisih sunnah atau Al-Qur'an atau kekeliruan dalam masalah ijtihad, maka kita tidak boleh mengikutinya sebagaimana di awal saya sebutkan tadi, kita tidak boleh taklid kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketergelinciran seorang alim lalu kita ikuti ketergelinciran itu, maka dunia ini akan kacau. Ya. Setiap pendapat pasti ada kekeliruannya. Terus setiap orang mengeluarkan pendapat, nggak mungkin semua yang muncul dari seseorang semuanya benar. Itu nggak akan mungkin. Hmm. Maka kita harus tinggalkan sifat fanatik itu. Terlebih-lebih lagi dalam masalah dakwah. Karena kita tidak menyeru kepada pribadi tertentu, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. nya sehingga kita tidak ada manhaj salaf tidak pernah mengajarkan kalian harus fanatik dan lain sebagainya tidak. Kekeliruan di antara asatidzah dan tidak boleh kita ikuti. Biasa. Dan kita tidak mengajarkan hal itu kepada siapa saja pun yang mendengar kajian-kajian ilmiah. Yang kedua, ini maksudnya adalah jidal munafiq bil Quran berdebatnya seorang munafik dengan Al-Qur'an. Ya. Kamu <coughs> Kamutafalsifahul mutakallimin, seperti orang-orang ahli filsafat dan ahli kalam. Alladzina yujadiluna bi syubhatil Qur'an ma'a annahum fil haqiqah munsalakhuna min ayatillah. Yang di mana mereka itu berhujjah atau berdebat dengan Al-Qur'an ayat-ayat yang mutasyabihah padahal mereka itu sebenarnya adalah telah dikuliti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka sebetulnya dikuliti oleh ayat-ayat Al-Quran. Mereka hanya mengambil yang mutasyabihah. Ya, ayat-ayat di antara al-mutasyabihah di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat sifat. Ya, ayat-ayat sifat sehingga di sini banyak orang keliru dalam masalah ini kalau tidak mengikuti metode salaf dalam memahami ayat-ayat sifat. Ayat sifat harus dikembalikan kepada yang muhkam. Ayat yang muhkam dalam masalah ini adalah laisa kamisli syai' wa huwas basir. ya hmm. wa innama ihtijajuhum bihi daf'an lil khasm mereka hanya itu berhujah dengan Al-Quran itu bukan karena mengimaninya dan lain sebagainya tetapi dalam rangka untuk menolak lawannya berdebat tersebut bukankah begini bukankah begitu menurut anda kalau ini bagaimana dan lain sebagainya bukankah ayat ini mengatakan seperti ini ya kalau kita mengatakan metode Anda berdakwah itu keliru, didatangkannya dalil dari Al-Qur'an menurut tafsirnya. Bukan dilihat dulu tafsir menurut para ulama salaf seperti apa. Enggak, didatangkan dulu ayat tetapi menurut tafsir mereka. Bukan seperti itu memahami Al-Qur'an. La ihtidaan bihi wa i'timadan alaihi mereka itu berdalil dengan Al-Quran bukan untuk supaya mendapatkan hidayah dengannya ataupun bersandar kepada Al-Quran tersebut. Walihada qal. Oleh karena itu dikatakan. Jidalun oleh karena itu uh, Umar mengatakan jidalu munafik bil Quran. Berjidalnya, berdebatnya orang munafik dengan Al-Quran. Fa inna sunnata wal ijma' tadafa subhatahum. Karena al-sunnah dan ijma' membatalkan subhat mereka itu. Karena sunnah menafsirkan Al-Quran dan ijma' pemahaman menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, siapa saja yang menyimpang dari tafsirnya sahabat, maka dia telah menyelisihi ijma'. Karena masuk dalam kategori ijma' adalah pemahaman sahabat terhadap ayat tersebut, terhadap Al-Quran, atau metode mereka memahami Al-Quran. Itulah ijma' di antara mereka. Maka kita tidak boleh menyelisihi ijma' mereka itu. Yang ketiga, a'immatul mudillun. Para imam yang e, menyesatkan li'anna lahum sultah karena mereka memiliki kekuasaan wa ta'ah. Ya, bentuk harus ditaati ala nas. Manusia harus taat kepada mereka. Wa amah dan fitnah mereka ini kerusakan yang mereka timbulkan itu lebih luas. Kita lihat contohnya tatkala uh, <clears throat> Al-Ma'mun tatkala terkena pemikiran Mu'tazilah, dia mewajibkan atau memerintahkan agar keyakinan Al-Quran makhluk itu harus berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya dan para ulama juga harus dipaksa mengikuti hal itu kalau tidak dibunuh ya sehingga para ulama ada yang pura-pura mengikutinya ada yang tidak di antaranya kan Imam Ahmad radhiyallahu an rahimahullah tidak mau mengikuti sampai di penjara dan lain sebagainya dipaksa dan mengenai seluruh kaum muslimin bayangkan Ya. Oleh karena itu, perkataan Umar ini tatkala mengatakan para a'immah mudillun, ya, pemimpin-pemimpin yang sesat akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar karena sifatnya dia memiliki kekuasaan untuk memaksa. Hmm. Dan ini kan merusak dunia, merusak ketenangan dan lain sebagainya, merusak ketentraman dan lain sebagainya. Lidhalika oleh kartu kana Umar bin Khattab hadaran wa shadidan jiddan ala man yas'al wa yatakallam wa yujadil bil mutasyabihat wal muhdathat. Oleh karena itu Umar bin Khattab hadaran ya muwanti wanti wa shadidan amat keras ala man yas'al wa yatakallam terhadap orang yang bertanya dan berbicara wa yujadil dan orang yang berdebat dengan mutasyabihat dan permasalahan-permasalahan yang bid'ah. Fa'an Sulaiman bin Yasar ini adalah kisah ini. Kalau seandainya Umar muncul pada zaman sekarang, berapa orang yang kena seperti ini? Oleh karena itu kita jangan mengatakan keras sekali si pulan tersebut, keras sekali si pulan tersebut, keras sekali kalian ini eh, eh, terlalu kaku dalam beragama dan lain sebagainya. Lihat Umar, lihat Umar. Fa'an Sulaiman ibn Yasar dari Sulaiman ibn Yasar anna rajulan yuqal lahu sabi' seorang laki-laki yang dinamai yang dipanggil dengan Sabir qadimal Madinah datang ke kota Madinah faja'ala yas'alu an mutasyabihil Quran dan dia pun mulai bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an ya fa arsala ilaihi Umar dan Umar pun mencarinya wa qad adda arjin dan arjin nakhl dia siapkan pemukul ya dari korma artinya uh, kalau seandainya uh, korma itu buahnya itu ada tangkainya yang ke batangnya, ya. Tangkai korma itu yang ke batangnya, itu maksudnya urjunin, Pelepah buah korma itu. Jadi alat pemukul dibuat Umar. Faqala man anta? Siapakah engkau? Ditanya kepada Sabiq. Qala ana Abdullah, saya Abdullah. Ya Abdullah Sabiq, saya Abdullah Sabiq. Fa akhadha Umar urjun mintil ke arajin fadarabahu. Lalu Umar mengambil pelepah buah kurma tadi lalu mulai memukulinya. Ya, mulai memukulnya. Lalu Sabi mengatakan, anak Abdullah Umar." Saya Abdullah ya Umar, ya. Faja'ala lahu darban hatta ya ra'sahu. Lalu Umar pun mulai terus memukulinya sampai berdarah kepalanya. Ya Amirul Mukminin. Maka Sabi ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, hasbuk cukup." Qad dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Telah hilang apa yang aku dapatkan di kepalaku subhat itu karena engkau pukuli udah hilang dia. Kalau zaman sekarang HAM. Ya, Umar dilaporkan ke Komnas HAM. Ini zaman sekarang. Kan begitu. Ini yang kita lihat. Dalam kisah yang lain tatkala terjadi ini, riwayat yang lain dibawakan oleh Ibnu Battah dan lain sebagainya para ulama al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah, ya dia langsung lihat kepalanya. Engkau yang bertanya tentang mutasyabihat, karena dia uh, dikirim ke Umar. Engkau yang bertanya tentang masalah mutasyabihat, iya, lalu dilihat kepalanya. Ternyata dia melihat kepalanya ada rambutnya. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya aku eh, kalau seandainya kepalamu ini botak, maka aku sudah memenggal kepalamu. Apa maksudnya? Karena Rasulullah telah menyampaikan tentang ciri-ciri khawarij kepalanya botak pada zaman Rasulullah. Kan begitu. Dilihatnya, oh ini bukan berarti ciri yang disampaikan oleh Rasulullah supaya jangan sembarang ditumpahkan darah kaum muslimin. Hanya dicambuk Umar, dipukul Umar kepalanya lalu dia tobat gara-gara itu hilang subhat setan tadi pergi Berapa banyak orang yang terkena subhat yang seperti ini? Lihat bagaimana Umar itu menjaga agama karena dia seorang pemimpin. ya. Karena pemimpin harus memastikan syariat Islam itu berjalan, harus ada paksaan di situ. Agar juga jangan merusak orang lain. Karena lemah iman tersebut, subhat yang muncul akan bisa merusak orang lain. Oleh karena tatkala hadis ini didengar oleh Umar bin Khattab kan dia praktekkan langsung. Maka orang-orang yang seperti ini langsung dieksekusi diselesaikan agar jangan menyampaikan subhat ini ke orang-orang lain. Oleh karena itu, ya pada zaman sekarang ini kan nggak memungkinkan hal ini karena kejahilan yang luar biasa. Apa sikap kita? Sikap kita adalah orang-orang yang menyampaikan subhat jangan didengar. Karena dia akan mendapatkan hukuman di dunia, dia akan dipuji-puji sekarang. Dia akan angkat orang mendatangkan subhat itu, pahlawan. Ya, dan lain sebagainya. Inilah fenomena akhir zaman seperti ini. Hmm. Kita ringkas. Wahakadha kana al-amru fi zaman Umar. Demikianlah karena ini sangat penting ya. Saya bolak-balik membacanya juga baru saya dapatkan hadisnya ya di kitab ini. Wahakadha kana al-amru fi zaman Umar. Demikianlah peristiwa yang terjadi pada zaman Umar. Bagaimana agama ini dijaga? lam yakhruj lil fitnah ra'sun illa kasarahu. Tidaklah fitnah ya muncul ya keluar fitnah itu kepalanya ya muncul saja kecuali Umar hancurkan langsung. Bukan dibiarkan dan lain sebagainya atas dasar toleransi, atas dasar masalah khilafiyah. Tidak. Walam yurfa laha 'alabun illa mazzaqahu wa baddadahu. Tidaklah diangkat bendera ya bendera kesesatan maksudnya kecuali Umar pasti hancurkan ya koyak maksudnya itu dihancurkan wajuyusul muslimina fil ardi sayyara dan tentara pasukan kaum muslimin berlalu lalang di muka bumi dalam rangka menjelaskan atau menyebarkan Islam yang hak hmm. la yakif amamahu jaisun illa huzin Tidaklah berdiri di hadapan tentara kaum muslimin tentara yang lain kecuali akan dirontokkan. Oleh karena itu Persia rontok di tangan Umar yang sampai sekarang Iran itu begitu membenci Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Karena di tangannya lah Persia raya hancur. Penyembah matahari. Sehingga tegaklah ber, eh, berkumandanglah azan di negeri Persia yang selama ini hanya mata yang yang, yang uh, eh, uh, eh, penyembah api. Ya. Hmm. Wala daula illa kusirat. Tidaklah juga negeri-negeri yang yang yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak menyembah Allah, melainkan akan dihancurkan. Wala rayah illa saqatat. Tidak ada bendera peperangan ya, bendera-bendera musuh Islam kecuali runtuh. Wastamara al-amru ala hadzal hal ila zamani Utsman. Di sini mulai masalah. Demikianlah peristiwa yang seperti ini penjagaan terhadap agama ini terus berlangsung sampai pada masa Utsman karena mulai Utsman terjadi fitnah dan kita lihat asal muasalnya. Maksud makanya kita perlu kitab ini saya pilih supaya kita lihat bagaimana asal muasal penyelewengan dalam Islam itu dan siapa tokoh-tokohnya. Dan kita lihat kondisi kita zaman sekarang ini agar kita makin kokoh dan sabar di atas manhaj salaf yang dimusuhi baik orang yang mengaku dirinya intelektual dan orang-orang awamnya karena tidak mengetahui gambaran Islam itu secara benar dan sikap bagaimana para sahabat menghadapi fitnah dan orang-orang yang ingin merusak Islam. Karena kitab-kitab Islam yang mengabarkan itu dengan hak itu hanya di perpustakaan-perpustakaan. Tidak ada yang bacanya kecuali ahli ilmu. Dan majelis ilmu kosong, tapi konser luar biasa, konser musik luar biasa itu nanti. Luar biasa. Ataupun ustadz yang terkenal ledakan, itu uh, uh, laris apalagi kok banyak lawak-lawaknya falam yu'jab hadal hal nah falam yu'jab hadal hal a'immatil kufur perkara yang seperti ini tidaklah diinginkan tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir wal wan nifaq orang-orang munafik minal yahud wan nasara wal musyrikin wa ghairihim dari kalangan yahudi nasrani dan orang-orang musyrik dan selain mereka. Tidak menyenangi hal ini terjadi, ya. Wa adraku annahum la yastati'u an yakifu amama hadal madal islami ala hayl kabir bil quwwah dan mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak akan mampu berdiri di depan ya bentangan Islam yang begitu besar dengan kekuatan mereka itu. Fa akhadhu yukhaddiduna wa yakiduna wa yamkurun dan mulai mereka pun mulai merencanakan melakukan makar dan tipu muslihat fa'aradu an yufsidu dinal Islam minad dakhil kama absadu dinan nasara min qabl dan mereka menginginkan untuk merusak agama Islam dari dalam sebagaimana mereka merusak agama Nasrani sebelumnya dari sini kita harus lihat oleh karena itu kenapa para ulama itu lebih memperhatikan orang-orang di dalam Islam daripada dari luar karena kita semua sepakat Nasrani dan Yahudi kan musuh hatta orang awam sendiri pun tahu itu Nasrani musuh tetapi orang-orang munafik yang ada dalam Islam ini yang yang berbicara atas nama Islam pasti kan ada yang membela nya Oleh karena tatkala para ulama lebih memperhatikan bantahan terhadap ahli bid'ah. Kan ahli bid'ah merusak Islam dari dalam, enggak dari luar. Dari da dari dalam dirusaknya Islam. Dan ini yang diinginkan mereka ini. Kalau merusak Islam dari luar mana sanggup? Mana ada yang sanggup? Enggak kan bisa mereka usaha untuk merubah Al-Quran kan enggak bisa. Merusak sunnah dijaga dengan ilmu mustalah hadis dan lain sebagainya. Memurtadkan Islam itu kan hanya uh, dari kalangan orang-orang yang awam lemah imannya. Dan mereka pun dari kalangan pendetanya atau orang-orang tokoh agamanya yang masuk Islam. Ya. Maka mereka merusak dari dalam. Oleh karena itu, membicarakan masalah bidah penyimpangan dalam Islam bukan dalam rangka memecah umat Islam tetapi untuk menyingkap kebatilan orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Kan sebagian kaum Muslim yang merusak Islam dari dalam dengan bidah hasanah dan bidah sayahnya itu. Tetapi kalau kita tanyakan mana kriterianya juga mereka nggak tahu apa kriterianya. Kapan dikatakan ini bidah hasanah? Kapan dikatakan ini bidah sayah? Mana kriterianya? Apakah semua yang baik itu bidah hasanah? Menurut siapa? Bukankah jumlah manusia banyak? Tentu ukuran baik juga beda-beda. Menurut siapa? Orang Indonesia kah atau orang Timur Tengah? Nah ini kan merusak Islam. Dan itu yang diinginkan Yahudi. Kenapa kita berpecah belah seperti pada zaman sekarang ini? Karena kita, karena bid'ah yang ada di dalam. Bid'ah yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Baik dalam masalah i'tikad ataupun masalah ibadah. Hmm. Wa min huna adakhal ahlun nifak fil Islam ma adakhalu. Dari sinilah ahlun nifak memasukkan ke dalam Islam apa yang mereka ingin masukkan. Fa inna ladhi ibtada adina rafidah kana zindiqan yahudiyan dan orang yang pertama menciptakan agama rafidah. Karena Rafidah Syiah dengan Islam antara timur dan barat. Oleh karena itu kita tidak hanya mengatakan Rafidah tetapi agama Rafidah, agama Syiah. Mana ada masjid di Iran sana? Sholat Jumat, mana ada sholat Jumat? Karena sholat Jumat harus berada di, di belakang imam yang maksum menurut mereka. Gak ada masjid di sana, masjid al-sunnah mana mana boleh. Tapi sinagog Yahudi ada, gitu. Karena bapaknya, kakeknya. Abharul Islam wa al-kufr. Namun saya herannya ya, ini kan fakta, tapi manusia tetap tetap tidak mau menerimanya ya. Fakta sebetulnya ya ini sebetulnya fakta kenyataan kita kan diberikan akal oleh Allah tabaraka taala kenapa ini uh, tidak dipikirkan yang ada malah saya dengar adalah perbedaan dalam Islam adalah bentuk kekayaan kata dia kekayaan yang perlu dijaga apa yang dijaga merusak Islam kok dijaga berapa banyak pejabat kita ini sudah pergi ke Iran sana mau sholat Jumat aja nggak ada sholat Jumat tapi nggak sadar juga adhara Islam wa abatan al kufur menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran lihtala fi ifsadi al muslimin kamahtala Paulus Paulus ya fi ifsadi dinan nasara ya untuk melakukan tipu muslihat dalam rangka merusak agama Islam sebagaimana Paulus melakukan tipu muslihat dalam merusak agama Nasrani kisah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-35 ayat uh, halaman 150 ya Halaman 150 uh, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu 37 eh, jilid. Pada jilid yang ke-35. Hmm. Fi isda sa'a fil fitnah bainal muslimin hatta qutila Utsman. Berusaha untuk menebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin sampai terbunuh Utsman. Wa fil mu'minina man yastajibu lil munafikin. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada yang menyambut dakwahnya orang-orang munafik. Karena lemah iman ya hmm. summa inna lamma tafarraqatil ummah tatkala umat telah berpecah belah ibtada'a ma'adda'ahu fil imamah minan nas wal ismah setelah terjadi perpecahan terbunuhnya Utsman ya kemudian eh, Abdullah bin Sabah ini menciptakan kembali pengakuannya bahwasanya eh, adanya imamah ya minan nas imamah dari Al-Qur'an wal isma adanya masalah maksum imam mereka itu maksum tidak berdosa oleh karena itu kemarin saya dengar eh, beberapa eh, yang lalu saya dengarkan video saya lihat video ini kalau orang awam pasti kena tipu apalagi orang yang kena yang tidak tahu sejarah ya seorang uh, ulamanya Syiah uh, berkata ya Al Imam Al Bukhari bukanlah hadis yang didatangkan al-Imam Al-Bukhari ini semua murni dari diri dia. Masalah sahih dia dikatakan sahih tidak melainkan dia hanya men, men, men, mengikuti apa yang telah disebutkan Imam Ahmad kata dia. Apa yang telah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi katanya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kata dan lain sebagainya. Kan begitu. Ini perkataan dia. Antum bisa jawab enggak ini? Hah? Masa antum nggak tahu? Antum sering ikut kajian? Apa yang didatangkan oleh Imam Bukhari masalah mensuhihkan hadis ini dia hanya mengambil mencomot dari Ibn Imam Ahmad, dari Az-Zahabi, dari Ibn Hajar Al-Asqalani. Antum bisa membantahnya? Nggak bisa kan? Nah, saya sudah bayangkan bagaimana pula orang awam yang nggak ikut kajian. Imam Ahmad duluan dari Imam Bukhari. Benar. Imam Bukhari duluan dari Az-Zahabi. Imam Ahmad uh, Al-Bukhari meninggal Az-Zahabi belum lagi hidup. Ibnu Hajar juga belum lagi hidup. Ya. Bagaimana mungkin Al-Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Zahabi lahir pun belum? Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir aja belum. Karena kebiasaan orang-orang Syiah memang berbohong, nasib-nasiban menurut dia itu. Syukur-syukur yang dengar orang awam kata dia. buktinya antum pun enggak tahu barusan ya sebagaimana orang memakaikan Muhammad bin Abdul Wahab yang diinginkannya Muhammad bin Al Abdul Wahab Ar-Rustum yang jauh jauh jauh hari itu pada abad keempat memang khawarij ya syukur-syukur yang dengarkan orang awam kata memang orang awam pula semua oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahab yang di Najd itu dikatakan khawarij pada yang pada asal mualanya diinginkan adalah khawarijnya Rustum yang yang meninggal pada yang pada abad keempat dulu ini ada abad keempat, sedangkan ini pada abad ke-18 hari itu, abad ke-17 lah. Jauh sekali selisihnya. Ya, nasib-nasiban terkadang ahli bidah ini, syukur-syukur orang awam, orang awam yang dengarkan. Supaya ketahuan saya bodoh. Ternyata benar, yang dengar orang awam. Kan begitu. Lalu mulailah muncul ahli ilmu menjelaskannya sehingga sebagian orang tobat sebagian terjadi di Maroko, sebagian terjadi di Mesir dari kan ahli ilmu yang ter, ter, Lalu diceritakan kisahnya dan sebagainya, baru mereka tak ketahui dan lain sebagainya. Ya, Makanya pentingnya kita eh, belajar agama ini seperti ini. Kita mengetahui sejarah kita mengetahui agama kita ini agar kita jangan kena tipu. Umumnya kan ini karena ditipu orang-orang yang menipu dari karang munafik. Dia balut perkataannya itu dengan yang indah, pandai bersilat lidah sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Hmm. Ya. Wa adharu takallum fi Abi Bakar wa Umar dan dia pun mulai berbicara tentang Abu Bakar dan Umar ya wa sadafa dzalika qulubun fihi jahal fiha jahal wa zulm wa in lam takun kafirah dan orang-orang yang hatinya lemah atau bodoh ya dan memiliki kezaliman yang e, zalim ya menerima perkataan tersebut mendengarkannya wa in lam takun kafirah meskipun masalah ini tidak dikafirkan ya berbicara tentang eh, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar begini, Abu Bakar dan Umar begini. Fasaharat bid'atu tasayyu' allati hiya miftahu syirk dan muncullah bid'ah tasayyuk yang merupakan kunci kesyirikan. Antum kenal? Kenapa dikatakan kunci kesyirikan? Enggak ada kesyirikan kecuali dikoleksi oleh orang-orang Syiah. Dia itu juara satunya itu pembuat kesyirikan di dunia ini. Lalu dicomot orang tasawuf Siri apa yang diambil orang-orang tasawuf? Membangun kuburan. Berdoa ke kuburan. Itu diambil oleh nenek moyang mereka, gurunya orang-orang Syiah. Oleh karena itu antara Syiah dan tasawuf bagaikan uh, eh, uh, eh, keping mata logam itu. Sebelahnya Syiah, sebelahnya tasawuf. Oleh karena itu orang tasawuf sangat bangga dia orang-orang sufi kalau dikuburkan di masjid. Rasulullah melarang, dia bangga. Coba pergi ke ke Subulu Salam dari sini ke Molabo dari Tanah Karo ya terus sholatlah di masjid-masjid milik masyarakat jangan milik pemerintah pasti di dalam ada kuburan karena saya sudah ke sana waktu ke Molabo waktu terjadi eh, tsunami di sana kita sholat berhenti untuk sholat kuburan cari lagi masjid berhenti lagi kuburan dia lagi di dalam milik pemerintah lah yang gak ada kuburannya hmm. bidah yang dibuat hari itu masalah kesirikan uh, kuburan, ya. mata hmm. Summa lamma tamakkana eh, zanadiqah. Kemudian tatkala zanadiqah itu memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, amaru bibina'il masahid. Mereka perintahkan untuk membangun petilasan-petilasan. Ya, tugu-tugu peringatan. Wa ta'til masajid dan membatalkan fungsi masjid muhtajjina bi annahu la jum'ah wal jamaah illa khalfal ma'sum. Mereka berdalil bahwasanya tidak ada salat Jumat dan jamaah kecuali di belakang imam yang maksum dan itu hanya dimiliki orang Syiah. Alusunah sunnah enggak ada imam maksumnya. Oleh karena itu masjid di Iran enggak boleh milik alusunah sunnah karena alusunah sunnah tidak memiliki imam yang maksum. Lakot sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq. Sungguh Rasulullah Wasallam sudah benar dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara atas hawanya. fahia fi eh, fi takhawuf ma'na ummati min kulli munafiqin alim lisan. Tentang kekhawatirannya atas umatnya dari setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Fahadal munafik zindik Abdullah bin Sabah. Inilah dia munafik yang lagi zindik Abdullah bin Sabah karena Yahudi yuridu syarra dengan muslimin adalah seorang Yahudi yang menginginkan kejelekan untuk kaum muslimin adharat Islam nifakan menampakkan keislaman dalam bentuk kemunafikan liusida dinal dinal muslimin untuk merusak agama Islam wa karena kana munafiqun alim misal dan sungguh dia orang yang munafik yang pandai bersilat lidah bersilat eh, lidah oleh karena itu kita jangan terpengaruh dengan orang yang pandai berbicara dalam ceramah-ceramah dan lain sebagainya pandai merangkai kata. Karena yang penting dari adalah apa yang disampaikannya. Itu yang perlu kita lihat, apa yang disampaikannya. Bukan pandainya dia merangkai kata. Ini kan bukan pameran membuat puisi dan pantun. Hmm. Akhwat Abdullah bin Sabah yakum bi jaulatin mukhifa fi ba'di bulad bi bidal Islam. Abdullah bin Sa'ab mulai melakukan perjalanan yang meneror di sebagian negeri-negeri Islam ya wa yulqi alaihi subhat dan dia melemparkan atas penduduk-penduduk kaum muslimin subhat wa qad adhar musuk dan dia menampakkan apa ahli ibadah dia tampakkan ahli ibadah orang yang beribadah apalagi pada zaman sekarang ahli ibadah itu dianggap, dianggap ulama berpenampilan ulama dianggap ulama ya Summa la amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian dia nampakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa kana yaqul, ya. Lalu ini dia datangkan syubhat dari Al-Qur'an. Keraguan-keraguan. Dan di antara perkataannya al-ajab mimman yaz'am yaz'umu anna Isa yarji wa yukadzibu bi ruju'i Muhammad. Sungguh aneh orang yang mengatakan mengklaim bahwasanya Isa akan dikembalikan sebagaimana akidah al wal Jamaah, Isa akan di akhir zaman muncul. Dan itu adalah masa eh, jihad terakhir ya. Jihad kewajiban jihad berhenti setelah Isa membunuh uh, Dajjal. Tadi akhir zaman Isa akan diturunkan. Lalu apa kata uh, Abdullah uh, bin Sabah ini? Wa yukadzibu Muhammad. Aneh sekali orang yang mengatakan Isa akan dikembalikan kemudian dia mendustakan bahwasanya Muhammad akan kembali. Artinya apa? Muhammad juga seharusnya kita katakan akan kembali dikembalikan, bukan hanya Isa doang. Nah, dia mulai merangkai-rangkai kata. Dengan cara apa? Dia akan pakai logika ini. Kalian percaya Isa dikembalikan sedangkan Isa bukan nabi kalian. Masa nabi kalian yang Muhammad kalian nggak percaya dikembalikan? Oleh karena itu oleh orang-orang tasawuf percaya bahwasanya Rasulullah itu datang ke Maulid, peringatan Maulid. Oleh karena itu dia katakan apa? ila hadratin nabil mustafa hadrah hadrah dalam bahasa Arab itu tidak digunakan kecuali kepada orang yang ada di hadapan kita Hmm. Ini asal muasalnya. Berarti ujung-ujungnya guru mereka, guru besarnya adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Hmm. Dalilnya hebat luar biasa. Abdullah bin Sabah ini berdalil bahwasanya Rasulullah itu dikembalikan lagi balik ke muka bumi ini, ya. Dalilnya pakai Al-Qur'an, ayat Al-Qasas surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladina farada 'alaikal Qur'an wahai Muhammad sesungguhnya orang eh, sesungguhnya zat yang telah memberikanmu Al-Qur'an laraduka ilal ma'adik akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Lihat kata dia. Ini kan dalil yang menunjukkan Rasulullah itu akan Nabi Muhammad itu akan kembali balik ke muka bumi. Abdullah bin Sabah berdalil dengan Al-Quran. Ini kan mutasyabihat ini. Multi tafsir di sini terjadi pada laraduka ila ma'adid. Para ulama berselisih paham di sini. Laraduka ila ma'adid. Ya. Sungguh dia akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali. Para ulama sebagian mengatakan ke sorga. Tapi uh, Abdullah bin Sabah memahaminya, dia pahami, dia datangkan karena ini memiliki kemungkinan-kemungkinan tafsir akan dikembalikan lagi kepada kita. Masa kalian nggak percaya ya Isa dikembalikan kalian percaya padahal bukan nabi kalian istilahnya bukan nabi yang diutus untuk kalian sedangkan Muhammad kalian nggak percaya dia kembalikan sedangkan Allah di Al-Qur'an juga akan dikatakan dia akan kembali orang-orang yang lemah hatinya menerima subhatnya Abdullah bin Sabah ini fa Muhammadun ahaqqu birujuk min Isa oleh karena itu Muhammad lebih berhak kembali daripada Isa kata dia oh benar juga ya kata orang yang waktu itu diterima subhatnya wa qala aidan Abdullah bin Sabak juga mengatakan Inna hukana, Inna hukana alf nabi. Sesungguhnya eh, nabi itu ada seribu ya. Walikulli nabiin wasi. Setiap nabi itu ada orang yang diwasiatinya sebelum dia meninggal. Ya. Wa Muhammad khatun nabiyyin dan Muhammad itu adalah akhir nabi, nabi yang terakhir. Wa Aliun khatimul ausya dia mengatakan. Dan Ali adalah wasiat yang terakhir. Orang yang diwasiati yang terakhir kali, ahli. Dia mengatakan begitu. Faman azlama mimman lam yujis wasiyata Rasulullah wa ta'adda ala wasiyah Rasulillah. Dan siapakah orang yang telah berbuat zalim dan tidak memperbolehkan ya wasiat Rasulullah itu dan melampaui batas atas uh, wasiat Rasulullah SAW artinya apa adalah Kenapa kalian tidak menjadikan Ali itu sebagai khalifah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah? Kok kalian pilih Abu Bakar dan Umar? Utsman lagi kalian pilih. Wasikar berarti kalian telah melampaui batas menzolimi Ali. Ahlul bait kan begitu dia mengatakan. Berkaitan dengan ahlul bait. Hmm. Thumma akhadha yuharrid ala ulatil umur kadban wa buhtanan. Kemudian dia mulai menghasut manusia untuk keluar dari pemimpin ulatul umur ya Utsman bin Affan waktu itu. Fazama anna Utsman jama'a amwalan bighairi haq. Lalu dia mengatakan Utsman telah mengumpulkan harta tanpa hak, korupsi ini berarti. Ya. Wa walla aqaribu dan dia meletakkan kerabat-kerabatnya sebagai pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat. Uh, nepotisme berarti istilah kita. Ini kan ajaran Abdullah bin Sabah ini sebagaimana pemimpin terdahulu dari negeri kita itu dijatuhkan gara-gara itu dan sekarang keadaannya lebih parah dari keadaan dulu ya si pulan uh, pemimpin terdahulu dari negeri kita ini katanya korupsi nepotisme kan begitu sekarang siapa yang gak korupsi semuanya bolak balik uh, eh, apa namanya uh, lembaga korupsi kita itu pun saya rasa capek sekali itu nangkapi orang ya kerjanya hmm. ini kan manis ini ya dia nampak ke dia ahli ibadah, dia datangkan dari Al-Quran dan dia mengatakan cinta kepada Ali dan mereka telah menzalimi. Ini kan hal-hal yang membuat orang ya mengikuti perkataannya. Ya, supaya kita tahu begini juga lah ahli bidah itu. Maka ahli bidah sering mengatakan uh, apa namanya? Yang baru saya dengar ya, tentang tujuh hari, eh, lima hari, eh, satu hari, tiga hari, tujuh hari dan lain sebagainya itu tentang kematian dia pakai dalil dari as-sunnah bahwasanya yang sunnah itu adalah uh, eh, uh, eh, tetanggalah yang menyiapkan makanan untuk orang yang meninggal. Kan begitu? Lalu dia pakai kaidahnya Abdullah bin Sabah ini. Apa itu? Apa susahnya? Apa apa apa, apa katanya? Apa salahnya juga kalau tuan rumah menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang? Kan itu baik juga itu. Kata dia. Sedekah kata dia, sedekah. Kan nanti bermanfaat untuk mayat. Sedekah. Siapa enggak cinta kalau dibilang bermanfaat untuk mayat? Siapa yang enggak cinta pada keluarganya? Orang-orang yang lemah imannya itu. Oh iya juga ya. Saya cinta kepada keluarga saya dia meninggal supaya tenanglah arwahnya, supaya dia masuk surga. Ialah kita keluarkan untuk sedekah lah itu sedekah. Kan begitu dia asalnya ini. Kan begitu. Ini dia Bentuk pendalilannya keliru, tetapi kata-kata yang manis itu yang membuat orang tertipu kelepek-kelepek dibuatnya. Sama saja, ya Abdullah bin Sabah pun mengatakan seperti itu. Enggak ada bedanya dahulu dan sekarang ini. Metode pendalilannya kita tahu metode pendalilannya Abdullah bin Sabah wa anna lalu ila ghairi dhalika min al batil dan dia mendatangkan perkataan-perkataan yang sangat banyak yang batil wa anna aliyan ahaqqu bil khilafah minhu bahwasanya ali lebih berhak menjadi khilafah dari Utsman summa amara al khalaya allati sakkalaha min aghadin nas mimman sami'u lahu lalu dia perintahkan benih-benih yang dia bentuk dari manusia-manusia yang rujak, rusak yang mendengarnya yang taat kepadanya bitahruk untuk melalui melakukan pergerakan ya sebagaimana kondisi pada zaman ini ya wan nasat melakukan aktivitas-aktivitas yang merusak keamanan yang membuat membuat guncang pemerintahan wa ta'nu ala ulatil eh, walaulah bilibasil amr bil ma'ruf wa nahyal munkar dan mencela pemimpin-pemimpin dengan pakaian amar ma'ruf nahi munkar, Kan begitu. Disebutkan kejelekan-kejelekannya dan segala macam dan ini untuk dalam rangka Islam dan lain sebagainya. Semuanya atas nama Islam. Abdullah bin Sa'bak pun atas nama Islam ini, atas nama Ali lagi sebagai menantu dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam rangka apa? Liyastamilun nas ilaih, agar manusia itu condong kepada dia, wa ila ma yad'un nas ilaih dan di agar manusia itu juga condong pada apa yang dia seru manusia kepadanya. Wa tarasulu ma bainahum wa bitta'ni 'ala dan mereka pun saling mengirimkan surat kepada sesama mereka untuk melakukan celaan terhadap umat. Sekarang ini seperti medsos lah, kelompok-kelompok yang apa untuk memberitakan berita hoax kan begitu sudah ada pada zaman Abdullah bin Sabah, ya maka kalau kita buka sejarah ada contoh mereka ini siapa itu kita lihat seperti ini yang menyebarkan hoax siapa ini Abdullah bin Sabah dan pengikutnya maka barang siapa yang melakukannya maka inilah guru besar mereka itu tapi kan manusia nggak belajar nggak tahu dia ini hmm. wa ghairi hatta hayyaul ajwa lil khuruj al amirul Mu'minin Utsman bin Affan sampai mereka siapkan ya ya uh, mereka itu uh, mendapatkan cuaca untuk memberontak kepada Amirul Mukminin dia lihat pas waktunya kapan tatkala manusia sudah mulai itu condong kepada dia dan mengikuti apa yang mereka inginkan ya kan sudah merasa kokoh mulailah mereka memberontak sudah fakharaju alaihi wa qataluhu dan mereka pun memberontak dan membunuh Utsman sabira dalam keadaan sabar wa muhtasiban dan orang yang mendapatkan pahala mazluman dizalimi radhiyallahu anhu wa radu'an tapi mereka lupa masalah zalim ini nggak selesai di dunia akan selesai nanti di akhirat mereka semua itu akan binasa Waqad kana al huda wa kanu 'ala dhalal dan sungguh Al, eh, Utsman berada di atas kebenaran dan mereka semua berada dalam kesesatan. Fa an Ka'ab ibn Ujrah qala. Lihat ini hadis ini ya. Untuk membantah oleh bid'ah. Oleh karena itu salah satu ketakutan orang-orang Rafidhah dan lain sebagainya kan mereka mencela hadis-hadis itu. Kenapa? Karena hadis-hadis itu menghancurkan mereka. Lihat hadis ini dari Ka'ab ibn Ujrah dia berkata, Zakara Rasulullah SAW fitnah tafakar rabaha. Rasulullah menyebutkan fitnah dan dia mengatakan waktunya sudah dekat famarra rajulun muqanni'un ra'sa. Lalu seorang laki-laki datang sambil bertutup kepala, ditutupnya kepalanya, ya. Diselempangkan tutup kepalanya itu yang ini kemarin ini, selempangkan. Artinya ditutup kepalanya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah menunjuk orang yang datang berpenutup kepala ini. Hada yauma idin alal huda. Sesungguhnya orang ini pada waktu fitnah itu keluar nanti berada di atas kebenaran ya uh, kemudian fawasabtu faakhadtu bi dab'i Utsman lalu saya melompat kata dia karena diarah ke Rasulullah kepada orang yang bertutup kepala itu dan saya lompat dan mengenai tangan ini ototnya Utsman ya Summa tu Rasulullah fakultu. Lalu saya aku menghadap Rasulullah balik. Lalu eh, aku berkata kata dia, "Hada ini Apakah engkau mengatakan yang mendapatkan yang kau arahkan yang kau katakan barusan yang pada waktu itu yang berada di atas kebenaran adalah ini sambil dia menunjuk Utsman, ini orangnya? Maka apa kata Rasulullah? Naam hada, inilah orangnya. Lihat ini wahyu min Utsman berada di atas kebenaran, mereka bunuh semua. Mereka bunuh, mereka tumpahkan. Dari sini kita mengetahui la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku Kisah-kisah seperti ini kan mereka nggak tahu ini. Nggak menarik bagi mereka karena merontokkan apa yang ada pada diri mereka. Dan kita mempelajarinya ini agar kelak jangan menjadi musuh sahabat di akhirat. Sahabat sudah dijamin masuk surga Lalu kita ingin masuk surga dengan menzolimi para sahabat Nabi Alaihissalam Nggak mungkin. Dunia akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat. Mereka pun akan meninggalkan dunia ini apa yang mereka kumpulkan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, mereka akan tinggalkan semua itu dan menghadap Allah Rabbul Alamin dengan membawa segenap permasalahan yang ada pada diri mereka. Maka pantaslah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naba yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Duhai jika seandainya aku dunia dulu tanah yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Sudah eh, menyesal nggak ada lagi gunanya. Sekarang hadapilah pemilik sorga dan neraka. Kan begitu bersyukurlah kita ini dari awal saya sebutkan kita diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Karena kita gak akan mengetahui kebenaran dengan kecuali dengan menuntut ilmu, tetapi dengan cara yang benar dan kitab yang benar dan lain sebagainya. Saya rasa kita cukupkan untuk sekarang ini, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali eh, minggu depan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang zalim? Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal seperti itu. Wa in akhadha malak wa in daraba zahrak, meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, sabarlah. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaga. Karena nggak mungkin seluruh apa yang kita inginkan kita dapatkan di dunia ini, nggak mungkin. Ya, namun yang saya perhatikan adalah orang-orang yang melakukan mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu pemerintahan itu atas nama Islam, ya. Saya melihat mereka ingin mendapatkan semuanya di dunia. Bukan yang terpenting adalah kita meninggal dan kebenaran itu telah tersebar. Itu bukan itu, bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah kita meninggal berada di atas kebenaran itu. Bukan yang terpenting kita meninggal bahwasanya Syariat Islam ditegakkan, bukan itu. Tetapi yang terpenting adalah kita meninggal, syariat Islam itu kita amalkan minimal untuk diri kita dan keluarga. Ya, harus dipahami seperti itu. Dan kita ingat kunci ini ya, agar jangan pula terjun ke jalanan sana. Nanti eh, orang-orang uh, yang mau berobat ke rumah sakit dan lain sebagainya, kalian hadapi di akhirat. Kan begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai terhadap terhadap uh, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Pertanyaan saya, presiden itu kalian pimpin atau enggak? Enggak lah, keluarga kita yang jadi kita yang pemimpinnya di keluarga. Untuk apa kita ngurusi kerjaan presiden? Nanti di akhirat saya dia sudah pusing luar biasa itu dituntut oleh 250 juta orang. Gak enak jadi pemimpin. Saya mau menjadi pemimpin silahkanlah. Nanti hadapilah penduduk penduduknya itu sampai 300 juta ya kan. Dituntut lama selesainya. Ngapain pula lama-lama di akhirat sana? Sorga. Kan gitu Lalu saya heran, untuk apa kita ngurusi kerjaan orang lain? Kerjaan kita pun tak beres. Keluarga kita pun banyak tak sholat, yang tak berjilbab dan lain sebagainya kesirikan eh, luar biasa budaya eh, budaya diutamakan dari agama bagus itu diuruskan dan memang itu nanti kelak kita ditanya kulukum roin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin namanya pemimpin pemimpin itu adalah membawa ada pembawahannya masa kita membawahi presiden kan enggak berarti presiden nanti kita nggak akan ditanya keadaan negaranya kelak kita akan nggak ditanya di kuburan ditanya cuma tiga man robuk man Nabiyo, man Nabiyo. nggak ditanya wama daulatuk apa negerimu waman rois jumbo dan siapa presiden nggak ada ditanya itu maka kenapa kita menyibukkan ngurusi hal-hal yang nggak akan kita ditanya di umil akhir keluarganya sendiri barangkali belepotan di rumah ada yang nggak sholat dan segala macam itu dibiarkan lalu diurusi dengan dalam rangka menegakkan Islam Islam harus tegak dulu di rumah masing-masing. Nah, harus sabar. Eh, tiga abad pertama dikatakan salaf dan seterusnya khalaf. Ini bagaimana penjelasannya? Tiga abad pertama itu adalah salaf. Khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Dan riwayat yang lain summa ladina yalunah berarti empat abad. Kan begitu. Generasi setelahnya dikatakan khalaf, orang yang datang setelah salaf. Tetapi orang yang mengikuti salaf dalam pemahaman tetap dikatakan disandarkan kepada dia itu adalah salaf. Ya. Salaf yang khalaf salaf yang datang belakangan. Ya, dia memahami mengikuti metodenya mereka beragama. Akidahnya akidah mereka, akidah sahabat. Tidak dikatakan salaf. Disandarkan nisbah namanya salafi, orang yang mengikuti generasi salaf. Setelah mereka namanya ada memang setelah empat abad itu namanya khalaf, arti pada abad kelima khalaf, orang yang datang-datang orang yang datang kemudian artinya. Ya. Di antara khalaf itu ada dinamai salaf dari sisi pemahaman, bukan salaf dari sisi badan. Kalau di sisi badan kita bukan salap namanya ini. Kita orang sekarang kan nggak ada reinkarnasi dalam Islam, kan gitu. Berarti apa supaya kita bisa bersandar dengan dia dengan salap itu pemahamannya. Karena persatuan itu adalah persatuan pemahaman harus ingat itu. Yang namanya persatuan adalah persatuan pemahaman bukan persatuan badan. Kalau persatuan badan kita tentu nggak bersatu dengan sahabat Bukankah Ibnu Mas'ud mengatakan antal jamaah wa in kunta wahdak? Engkau adalah jamaah meskipun kau sendirian. Jamaah apa ini? Kita sendirian. Jamaah pemahaman lah. Jamaah pemaham apa ini? dipahami sahabat. Maka begitulah kita beragama. Maka kita pun dimasukkan ke kelompoknya sahabat itu. Kalau tidak hadis perpecahan umat yang 373 golongan itu enggak teramalkan. Ya. Ma'ana hal yauma ashabi. Kan itu cuma dikatakan Siapa yang aku yang berada, eh, eh, siapa yang selamat itu adalah orang yang siapa yang ber, aku berada di atas sekarang dan para sahabatku. Kalau dipahami hanya itu saja, selebihnya kita ini ke neraka semua, sesat semua berarti. Enggak kita ikuti. Kalau kita beribadah dan beragama sebagaimana para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama golongan mereka. Karena persatuan adalah persatuan pemahaman, bukan persatuan kelompok atau persatuan badan gitu. Persatuan badan ada masanya, organisasi ormas kan ada masanya. Nah itu harus dipahami dalam masalah ini. Apa boleh menggabungkan hukum Islam dan aturan di Indonesia dalam masalah harta, uh, waris di mana dalam aturan Indonesia harta suami istri adalah harta bersama. Apabila suami mati maka 50% adalah hak istri kemudian yang 50% lagi dibagi dengan hukum Islam. Apakah seperti diperbolehkan? Saya rasa nggak seperti ini ya. Ya hatta di pengadilan juga nggak nggak seperti itu diperkirakan itu ya bukan 50 50 langsung dibagi enggak dilihat juga apakah istrinya itu bekerja atau tidak saya rasa nggak seperti ini ya tapi nanti jelas ya saya juga kurang jelas apakah di Indonesia ini kalau suami bekerja istri enggak lalu uh, terjadi apa dipisah langsung 50 50 ini kezaliman dan lain sebagainya dan kenapa mesti harus uh, apa ke pengadilan kalau kita ngerti ilmu waris atau kita carilah eh, apa namanya? ahli waris, eh, yang yang paham masalah ilmu waris ini. Suruh mereka membaginya. Lalu wanita lihat kondisinya, laki-laki pun begitu. Karena harta wanita, harta wanita, harta laki-laki sebagiannya ada milik wanita istrinya. Hak kepemilikan itu ada dalam Islam. Maka wanita jangan menuntut kalau bukan miliknya, dia memiliki hak waris. Tetapi jangan dibelah 50 dulu, Lihat dulu dia dari situ harta apa yang dia miliki. Diperkirakan saja dia dulu. Ya. Enggak secara mutlak. Kalau secara mutlak itu nggak bisa kezoliman namanya. Namun kalau seandainya dipaksa dan harus sebagainya, wa in akhwada malak wa in daraba ini hadisnya. Ya. Maka ditaati. Ya, kalau memang terjadi pemaksaan meskipun pada zaman sekarang nggak ada pemaksaan justru non kafir yang memakai hukum ahli waris ini untuk mendapatkan haknya karena asalnya ada orang-orang Batak ya orang-orang Sumatera Utara Batak istilahnya ya perempuan yang nggak dapat waris perempuan nggak dapat waris itu laki-laki doang menurut suku setelah uh, mereka menggugat ke pengadilan memakai hukum Islam ini begitu dia bersyukurnya mereka tetapi tetap saja Islam oh, oh, aturan Islam dia tidak pakai dipakainya yang cocok sama dia hukum Islam kita pakai hukum Indonesia kan tadi ya hukum Islam Karena kenapa sesuai dapat harta ya enggak enggak begitu karena sesuai dengan mereka saja masalah harta ini harus perhatikan ya perempuan eh, oleh karena itu laki-laki jangan mengatakan harta istri saya juga milik saya enggak harta milik dia lah kan begitu kemudian eh, istri jangan mengatakan apa yang dimiliki oleh suami saya mulai dari harta warisan dari keluarganya sana dan dan sebagainya dan segala macam yang milik suami saya ketika saya menikah dengan dia berarti juga milik saya keliru juga itu yang benar adalah dia dapat hak waris dari suaminya bukan berarti itu miliknya enggak hanya mewarisi Bagaimana penuntut ilmu Eh, sebagai penuntut ilmu yang masih awam pemula ya bagaimana cara kami menuntut ilmu agar terhindar dari subhat yang pertama jangan sibukkan diri mencari ilmu di internet atau malah berdebat di internet yang kedua berdoa atau yang awalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki ilmu yang lurus ya Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika baiknya peribadatan itu hanya dengan cara ilmu yang bermanfaat Kemudian dengan cara seperti ini, antum dari mana tahu ada kajian-kajian dan tentu adanya dengan teman dan lain sebagainya. Dan itu kan atas dasar hidayah. Manusia kan berinteraksi. Kemudian jangan ambil ilmu dari internet kalau kita nggak kokoh. Maka orang-orang awam jangan sibukkan diri berdebat. Hatta orang-orang yang sudah menuntut ilmu besar nggak mau berdebat. Nggak semuanya orang berdebat. Oleh karena itu ustadz-ustadz besar nggak mau berdialog dengan Idrus Ramli, Ustadz Idrus Ramli. Nanti dia populer. Kepopulerannya itu membuat orang condong kepada dia. Kan gitu. Maka Jarang orang mau itu. Dan lain sebagainya. Tidak boleh berdebat dan lain sebagainya. Maka jangan sibukkan berdebat. Sibukkan belajar dan lain sebagainya. Tanyakan kitab-kitab yang bermanfaat, kajian-kajian yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kajian bermanfaat itu adalah kajian yang tidak disukai hawa nafsu. Ya. Enggak ada pertama jarang lawak-lawak. Yang kedua duduk lama seperti ini. Ya. Kemudian yang menyampaikan apa namanya? Eh, terkadang suaranya nggak terkontrol ya begitu artinya bukan mesti seperti itu ya ya kita perhatikan juga asatidz yang lain begitu uh, serius menyampaikan ilmu yang mereka sampaikan dan lain sebagainya uh, kemudian uh, sering disebutkan kalau Allah wa kalau Rasulullah disebutkan para sahabat disebutkan kitab-kitab dan lain sebagainya itu cara ciri-ciri uh, kajian yang bermanfaat nah, disebutkan hadis-hadisnya hadisnya sahih dan lain disebutkan para ulama yang mensahihkannya ya, menyebutkan kitab-kitab yang bermanfaat. Itu ciri-ciri kajian yang bermanfaat. Membahas kitab. Oleh karena itu antum ada dapat nggak orang-orang pergerakan membahas kitab? Mana ada? Kajian membahas kitab nggak ada. Hatta yang casingnya sama. Sahih Bukhari misalnya. Kemudian dari kajian segala macam nggak ada. Yang ada bagaimana pergerakan ngurusi politik Indonesia dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Ya. Kita yang sibuk menyibukkan untuk mengisi kajian adalah kajian-kajian yang diisi oleh teman-teman yang lain membahas kitab dan lain sebagainya mengajak kepada Allah dan Rasulnya bukan diajak kepada panati kepada teori tertentu dan sifatnya bebas mau ikut silahkan nggak juga nggak ada masalah oleh karena saya katakan dua orang pun yang hadir di sini akan saya sampaikan karena kita tidak mencari masa entah apa masa karena persatuan kita persatuan pemahaman bukan badan Dapat hidayah alhamdulillah. Enggak pun kita berdoa supaya dia dapat hidayah. Terakhir. Jangan tambah lagi. Apakah diperbolehkan jika seorang yang pensiun dari bank menggunakan uang pesangonnya untuk membayar hutangnya? dan menjadikan pesangon tersebut sebagai modal usaha untuk menafkahi keluarga dikarenakan dia tidak memiliki uang sebanyak ini. ini harus uh, diapakan dulu ya maksudnya saya rasa setiap uh, uh, pekerja itu setahu saya ya nggak barangkali ada yang apa uh, ada namanya pemotongan untuk persiapan pensiun dari sebagian gaji itu dipotong sekian persen ya untuk persiapan pensiun nggak seperti itu ya nggak yang yang bekerja di bank dia umumnya atau apalah ya di tempat-tempat apa tidak dipotong gajinya? Untuk simpanan pensiun enggak? Saya enggak tahu masalah ini. Kalau memang dari uh, ada potongan berarti kan itu uang dia dong. Orang dia dahulu. Nah. Dan ini adalah milik dia. Dan ini adalah milik dia. Kerjanya di bank itu yang haram. Hmm. Dan kemudian hasilnya kan milik dia, bukan dia ambil punya orang. Beda dengan uang korupsi, itu uang orang diambil. Bukan hasil kerjanya. Hmm. Oleh karena itu orang eh, uang seperti itu tidak boleh digunakan untuk masjid. Adapun uang dari bank boleh digunakan untuk membangun masjid. Sebagai fatwa para ulama. Jadi boleh digunakan untuk usaha. Wallahu a'lam. Nah, uang yang didapatkan dari bank boleh digunakan untuk usaha. Untuk membangun masjid saja diperbolehkan hanya untuk apalagi untuk usaha. Kemudian dia sudah keluar dari situ dan dia bertobat. Alhamdulillah. Dan misal seperti ini, ya, Eh, itu adalah uang dia, hasil dia kerja. Beda dengan kalau dia sifatnya misalnya mencuri atau korupsi, itu kan bukan uang dia. Dia mendapatkan dengan cara tidak hak. Ini dia kerja di situ. Lembaganya saja yang terharam.